الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan yang banyak sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di salah satu majelis yang mulia ini. Insyaallah taala mulai dari pagi ini kita akan membahas bersama Al Ustaz Aris Munandar yakni kita telah memasuki fatwa mengenai bab haji dan umroh. Oleh karena itu, kami dari tim kajimu yang perlu jamaah sekalian ketahui bahwasanya kajimu merupakan program yang diadakan secara independen, tidak terkait dengan travel maupun biro umroh manapun sehingga eh, bisa atau kaum muslimin sekalian bisa mengambil banyak ilmu mengenai haji dan umroh karena melihat realita yang terjadi mulai banyaknya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan mengenai ibadah haji dan umroh ini hal tersebut yang menjadi menjadi latar belakang dari terbentuknya kajimu ini. Sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi segenap usaha tim dari kajimu dalam rangka memberikan ilmu-ilmu mengenai haji dan umroh yang sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada para peserta kajimu serta ucapan terima kasih kepada para peserta sekalian. Mm-hmm. Tak lupa ucapan terima kasih pula kami aturkan kepada Takmir Masjid Al-Asri yang telah mendukung acara ini berlangsung. Dan perlu diketahui juga bahwasannya Kajimu telah mengadakan kuliah Kajimu singkatan dari Kampus Haji dan Umroh telah mengadakan kuliah baik online maupun offline. Online telah uh, berjalan angkatan yang pertama insya Allah akan dibuka angkatan yang kedua. Kemudian yang offline, Alhamdulillah ini adalah kuliah offline yang kelima. Setelah sebelumnya, eh, pertama diisi oleh Ustaz Afifi, kemudian Ustaz Rehanul Bahrain, Ustaz Abdullah Roy, Ustaz Aminur Baitz, dan insya Allah pada kesempatan kali ini dan kesempatan berikut-berikutnya, kita akan dibersami oleh guru kita semua yakni Al Ustaz Aris Munandar hafizahullah taala. Untuk itu tidak berpanjang kata lagi, namun kami mengingatkan bagi jemaah sekalian yang belum absen di tengah-tengah ada absensi monggo diisi. Langsung saja kepada Al Ustaz Aris Munandar waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi <clears throat> wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. <clears throat> Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita akan mengkaji fikih seputar fikih haji dari kitab Fatawa Arkanil Islam karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Utsaimin rahimallahu taala. <clears throat> Maka pertanyaan yang ke-449 <clears throat> eh, jika ada orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, pergi haji. <clears throat> Maka apa hukum hajinya dalam kondisi seperti itu? Dan jika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apakah dia mengkodok ibadah-ibadah yang dia tinggalkan? <clears throat> Maka beliau sampaikan bahasanya meninggalkan sholat atau tidak sholat, yaitu tidak sholat sama sekali, bukan hanya bolong-bolong. 16 sama sekali tidak sholat adalah kekafiran yang mengeluarkan dari agama. <clears throat> Menyebabkan kekal dalam neraka. Dalil hal ini adalah Al-Quran, hadis dan perkataan orang-orang terdahulu atau salaf. Rahimahumullahu maka berdasarkan hal ini, maka orang yang ditanyakan yang tidak sholat, sebenarnya tidak halal baginya untuk memasuki kota Mekah. Menimbang firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat yang ke-28, Wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna najasun. Sebenarnya orang-orang musyrik itu najis. Dan yang dimaksud dengan najis di sini adalah najis akidahnya dan bukan najis badannya. masjid al haram maka mereka tidak boleh memasuki mendekati Masjidil Haram maksudnya memasuki Masjidil Haram ba'da amihim hada setelah tahun ini itu tahun 9 Hijriah <clears throat> dan yang dimaksud tidak mendekati Masjidil Haram adalah e, tidak memasuki tanah haram. Ini, maka e, maka ayat ini dalil bahasanya tanah haram itu disebut juga dengan sebutan Masjidil Haram. Dan ini dalil e, sebagian ulama yang mengatakan bahasanya nilai salat di Masjidil Haram yang itu lebih baik daripada 100 ribu salat di tempat-tempat yang lain tidak hanya khusus untuk Masjidul Ka'bah, namun semua masjid di tanah haram. Namun semua masjid bahkan semua tempat di tanah haram. Oleh karena itu eh, dan hajinya haji eh, haji orang yang tidak sholat itu tidaklah mencukupi dan tidak diterima. Karena hal itu adalah haji yang waqa'ah yang dilakukan oleh orang kafir. Dan orang kafir itu adalah orang yang tidak sah ibadahnya. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat yang ke-54. Wama mana'ahum dan tidak ada yang menghalangi mereka, tidak ada menghalangi untuk diterimanya infak-infak mereka, kecuali karena mereka kafaru billahi wa rasuli. Kafir pada Allah dan Rasulnya dan mereka orang-orang munafik tidaklah mengerjakan sholat kecuali dalam keadaan malas dan mereka tidaklah berinfak kecuali dalam keadaan tidak suka. Sisi pendalilannya maka Allah menegaskan bahasanya infak mereka tidak diterima karena mereka kafir. Ya, ilahnya karena mereka kafir, maka ini menunjukkan bahasanya semua orang yang kafir ibadahnya tidak diterima. Jika ibadahnya yang bersifat melebar manfaatnya semacam infak tidak diterima, maka lebih-lebih lagi ibadah yang kosir, ibadah yang manfaatnya hanya untuk pelakunya saja, maka lebih-lebih lagi tidak diterima. Ini karena kaidah mengatakan bahasanya ibadah mutaaddi, ibadah yang melebar manfaatnya semacam infak, mengajar dan yang lain itu lebih afdal daripada ibadah yang qasir, ibadah yang manfaatnya hanya untuk pelaku semacam salat, puasa, demikian juga berhaji. Maka jika ibadah yang uh, al-afdal itu tidak diterima karena mereka kafir, maka ibadah yang bawahnya tentu lebih-lebih lagi. Adapun berkenaan dengan amal-amal eh, amal-amal yang terdahulu yang ditinggalkan maka tidak wajib dikodok jika dia masuk Islam. Sebagaimana di surat Al-Anfal ayat yang ke-38, katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, maka diampunilah dosa-dosa mereka yang terdahulu. Ya, maka kewajiban man waqa'a fi orang yang mengalami hal demikian untuk bertobat kepada Allah dengan tobat yang tulus kemudian ya, terus menerus dalam melakukan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan banyak-banyak beramal saleh dan banyak-banyak istighfar dan bertobat. Allah taala berfirman, katakanlah wahai katakanlah wahai sang rasul oleh hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, yaitu banyak bermaksiat. Janganlah kalian putus asa min rahmatillah dari kasih sayang Allah. Sayang Allah mengampuni semua dosa, yaitu manakala pelakunya bertaubat. Innahu wal rahim. Sungguh dia Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Eh, Hadil ayat maka ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang bertaubat. Maka setiap dosa yang seorang hamba itu bertobat kepada Allah darinya, meskipun dosanya adalah dosa syirkan billah, dosa kemusyrikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya. Karena Allah tegaskan dalam ayat ini Allah menerima tobat dari semua dosa. Asalkan pelakunya Allah akan menerima tobat mengampuni semua dosa manakala pelakunya bertobat wallal hati ila sawa'is sirat dan Allah lah yang hidayah pada jalan yang lurus. Ya, namun catatan berkenaan dengan keterangan ini satu hal yang uh, patut kita ingat bahasanya orang yang tidak sholat itu ada dua macam, ada yang tidak sholat karena merasa sholat itu tidak wajib, Ya, ya, boleh jadi karena anggapan bahasanya dia telah makomnya sudah tinggi, karena sudah jadi wali, maka tidak perlu lagi sholat. Sholat tidak lagi wajib pada, eh, baginya. Maka orang yang tidak sholat dengan kondisi semacam ini, dia adalah orang yang bukanlah seorang muslim dengan sepakat para ulama. Adapun orang yang tidak sholat, meninggalkan sholat, dalam keadaan merasa bersalah, merasa berdosa, yakin bahasanya sholat itu satu hal yang wajib, dan dia menyadari kalau dia melanggar, dia adalah seorang pendosa dengan meninggalkan sholat, maka ulama berselisih pendapat tentang statusnya. Jumhurul Fukuha mengatakan bahasanya mereka ini Orang semacam ini adalah orang yang fasik dan belum sampai derajat batal keimanannya. Ya, sedangkan Imam Ahmad, ya, sedangkan Imam Ahmad dan itu al-madhab, itu yang jadi madhab. Dalam madhabnya Imam Ahmad, ya, orang tersebut adalah orang yang ya, batal keislamannya dan bukanlah seorang muslim. Dan insya Allah ini pendapat yang lebih kuat. <clears throat> Ini, ini insya Allah ini pendapat yang lebih kuat dengan catatan yaitu untuk orang yang belas sama sekali tidak mengerjakan sholat. Atau seandainya e, pernah mengerjakan sholat fardu maka cuma satu atau dua yang adanya seperti tidak adanya. Karena an-nadiru lahukma lahu. Nah, sesuatu yang sangat sedikit itu statusnya tidak ada. Kemudian selanjutnya banyak kita saksikan sebagian kaum muslimin terutama khasatan terutama anak-anak muda ada orang-orang yang yatasahal menyepelekan masalah pelaksanaan kewajiban haji. Yusawif nanti-nanti untuk pergi haji. Wa ahyanan dan terkadang ya tak ada beralasan kenapa tidak pergi enggak eh, berangkat haji dengan sejumlah kesibukan. Apa hukum tindakan semacam ini? Dan apa nasihat Anda untuk kasus semacam ini? Dan terkadang kami saksikan sebagian bapak melarang anaknya untuk mengerjakan kewajiban haji dengan alasan mengkhawatirkan keselamatan anaknya atau dengan alasan mereka masih belia Padahal syarat wajibnya haji telah lengkap, mutawafirah, telah lengkap ada pada diri mereka. Maka apa hukum perbuatan bapak yang seperti ini? Dan apa hukum taatnya anak kepada bapak dalam pelarangan pergi haji? Ini. Maka jawabannya satu hal yang dimaklumi bahasanya haji adalah salah satu rukun Islam dan salah satu tiang Islam yang besar wa annahu la yatimu islamu saksi sesungguhnya tidaklah sempurna keislaman seseorang sampai dia pergi haji. Maka jika telah tamat, jika telah lengkap pada dirinya syarat-syarat wajib haji. Walayahilu, maka tidaklah halal bagi orang yang telah lengkap syarat-syarat wajib haji pada dirinya untuk mengakhirkan atau menunda pelaksanaan ibadah haji. Karena perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya alaih salatu wassalam itu alal faur menghasilkan di hukum harus segera dilaksanakan. kenapa harus segera? Yang pertama diantaranya adalah alasannya karena seorang itu tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya. Boleh jadi dia sekarang mampu, kemudian besok ternyata jadi fakir. Atau kemudian jatuh sakit atau meninggal dunia. Ini dan sehingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah yang kemarin dia sebenarnya dalam kondisi bisa melakukannya. Oleh karena itu tidaklah halal bagi bapak dan ibu untuk melarang anaknya melaksanakan haji jika telah lengkap syarat-syarat wajib haji pada anaknya. Dan mereka bersama rombongan yang eh, yang amanah dalam masalah agama dan akhlaknya. Dan tidak boleh bagi anak untuk taat pada bapak atau ibu kil haji dalam masalah meninggalkan haji ma'a wujubi padahal dia tahu bahasanya dirinya terkena kewajiban haji. Karena ini tergolong taat kepada makhluk dalam maksiat kepada sang khalik. Illa kecuali, Allahumma illa kecuali bapak menyebutkan atau ibu menyebutkan mubariran, alasan pembenar yang syar'i melarang anaknya untuk pergi haji. Karena tidak ada yang merawat kecuali anaknya. Ini, dia, itu anak satu-satunya misalnya. Padahal orang tuanya butuh dirawat oleh anaknya. Maka dalam kondisi ini wajib bagi anak untuk menunda pergi haji sampai hilanglah alasan pembenar untuk menunda berangkat e, haji. As'alullah ta'ala iwafiqal jami' lima fihi al-khairu wassalahu. Kita mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan taufik pada seluruhnya untuk melakukan hal-hal yang mengandung kebaikan dan kesalehan. E, maka catatan berkenaan dengan apa yang kita baca, saya perlu diketahui ulama berselisih pendapat ulama usul fikih berselisih pendapat apakah perintah itu sesuatu yang menghasilkan harus dilaksanakan ataukah tidak. Kaidah dalam madhab syafi'i sebagaimana di matan warakat maksudnya perintah itu tidak harus segera dilaksanakan. Oleh karena itu di dalam madhab syafi'i kewajiban haji itu alat tarahi. Kewajiban haji itu alat tarahi, tidak harus segera oleh orang menundanya. Ini adalah turunan dari kaidah di matan warakat bahasanya eh, al-amru layak tadi al-fawra. <clears throat> Sehingga eh, apakah <clears throat> orang yang lengkap padanya syarat wajib haji itu harus segera berangkat ataukah boleh menunda? Ya, ditunda sampai anaknya lulus kuliah dan sebagainya. Maka itu satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan ini adalah derivat dan turunan dari pembahasan apakah e, perintah itu menghasilkan ketentuan harus segera dilaksanakan. Meskipun kita katakan yang lebih tepat, yang lebih hati-hati adalah sebagaimana yang tadi kita baca, ya, bahasanya ketika telah lengkap pada diri seorang itu syarat-syarat wajibnya satu ibadah, haji atau yang lain, maka adalah dia bersegera. <clears throat> Dan demikianlah dan secara umum kita katakan dan demikianlah keadaan para sahabat dalam beragama. Bersegera untuk melakukan ketaatan dan kebaikan dan inilah yang Allah perintahkan. Inilah yang Allah perintahkan fastabiqul khairat, bersegeralah kalian dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Adalah orang itu tanafus untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dulu-duluan, bersaing untuk dulu-duluan untuk mendapatkan uh, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya orang yang punya utang apakah dia wajib pergi haji? Jika seorang itu punya utang, yang utang itu menghabiskan semua hartanya. Ini jumlah utang sama aset itu impas. Ini asetnya dan utangnya utangnya sama dengan total nilai asetnya. Maka tidak wajib baginya pergi haji. Karena Allah hanya mewajibkan haji atas orang-orang yang mampu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat yang ke-97. Walillahi dan hak Allah ala nasi kewajiban manusia hijul bait. Untuk berhaji ke eh, ke Ka'bah, ke rumah Allah, manistata'a ilahi ilaihi sabila siapa yang mampu perjalanan ke sana. Oleh karena itu orang yang alaihi dainun. Dia punya utang yang utang itu menghabiskan ma'ingdahu. Semua hartanya. Hartanya, total asetnya sama dengan utangnya. Maka dia bukanlah orang yang mampu pergi haji. Walahada, maka berdasarkan hal ini, maka kewajiban dia adalah membayar utangnya. Summa idza lahu, kemudian jika mudah baginya, memungkinkan baginya setelah itu untuk berhaji maka silakan berhaji. Ini rincian yang pertama. Yang kedua, idza kana dainu aqalla mimma indahu jika nominal total total nominal utang itu lebih sedikit dari total aset bihaitsu yatawafar sehingga tersedia pada dirinya mayahujubihi duit untuk berhaji mimba di idain setelah dia lunasi utangnya maka yang seharusnya dia lakukan pertama bayar utang terlebih dahulu thumma kemudian berhaji ketika itu dengan eh, uang yang ada yang cukup untuk pergi haji Baik haji itu adalah haji yang fardu ataupun haji yang sunnah. Akan tapi kalau itu adalah haji yang fardu, haji yang wajib, maka wajib untuk segera. Ya, tentu menurut pendapat yang paling kuat. Jika itu adalah haji yang tidak fardu, maka dia bil khiyar, punya hak untuk memilih. Jika mau dia tatawwa'a melakukan hal yang sunnah, jika dia mau maka kemudian tidak mau melakukan hal yang sunnah tentu tidak berdosa. Ya, maka tentang orang yang punya utang dan pergi haji, beliau sampaikan dua rincian. Kalau utangnya itu sama dengan total asetnya, maka tidak boleh. Ya, kewajibannya bayar utang. Ya, nanti kalau mau pergi haji ya nanti-nanti. Kalau ada duit nanti-nanti, ya, baru pergi haji. Kemudian yang kedua, total aset itu tidak sampai, eh, total utang tidak sampai menghabiskan aset dan harta. maka dia boleh pergi haji. Namun semestinya namun semestinya dia bayar utang terlebih dahulu. Ya, karena utang hak manusia. dan pergi haji hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hak Allah Subhanahu wa taala kaidah mengatakan bahasanya hak manusia itu dibangun di atas prinsip pelit hukukul ibad mabniyatun ala suh. Sedangkan hukukullah mabniyatun ala samahah. hak manusia itu dibangun di atas prinsip pelit. Artinya ya didahulukan. Sedangkan eh, hak-hak eh, Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas prinsip lapang, toleran dan longgar. Maka dia boleh eh, pergi haji dan idealnya dan semestinya eh, dia bayar utang terlebih dahulu baru berangkat haji. Kemudian eh, tentang masalah badal haji. Manwakala syai'an, orang yang mewakilkan kepada orang lain. Misalnya si A, hujan ummihi agar A tersebut berhaji untuk ibunya. Kemudian ternyata summa alima ba'da dzalika kemudian ternyata orang tersebut mengetahui ternyata bahwa si A ini mengambil banyak batal haji. Hmm, ya ternyata dia menerima batal haji bukan hanya dari dia, namun dari dia, dari yang lain, dari yang lain, dari yang lain. Maka apa hukum Eh, kondisi ini. Eh, penjelasannya hendaknya yang barilil insan hendaknya seorang muslim adalah seorang yang haziman fitasarufi, Ini adalah seorang yang ya, bagus, seorang yang kokoh dalam tindakan-tindakannya. Sehingga dia tidak akan menyerahkan memberikan mandat satu perkara kepada seseorang uh, mandat satu hal kecuali kepada seseorang yang dia tenang dengan agamanya. Dia yakin orang ini orang yang baik dan amanah. Dan dia adalah seorang yang amanah, seorang yang mengetahui bima yahtaju ilaihi fi misli hadal amal mengetahui hal-hal yang dia perlukan berkenaan dengan mandat atau perbuatan yang akan dia lakukan. Yang eh, wukila ilaih yang dipasrahkan kepadanya. Oleh karena itu maka jika Anda ingin memberikan kepada seseorang mandat agar menghajikan ayahmu yang telah wafat atau ibumu, maka andalah Anda memilih orang yang anda percaya kalau dia punya ilmu tentang haji. Kemudian yang kedua, pilihlah orang yang Anda ketahui dia adalah orang yang punya takwa, punya agama. <clears throat> Maka ini ada dua hal yang penting. untuk orang yang diserai badal haji. Dia pertama berilmu tentang tata cara ibadah haji yang baik dan benar. Dan dia adalah seorang yang amanah nanti betul-betul akan dijalankan mandatnya. Karena banyak orang ya, memiliki eh, kebodohan yang besar tentang hukum-hukum haji. Sehingga tidak mengerjakan ibadah haji sebagaimana mestinya. Meskipun mereka ini sebenarnya eh, meskipun mereka ini orang amanah, ya dikerjakan. Mandat dikerjakan, namun hajinya kacau. Tentu itu tidak diharapkan. Iya. Meskipun mereka amanah, akan tapi mereka mengira bahasanya inilah yang menjadi kewajiban mereka dalam pelaksanaan ibadah haji, padahal mereka banyak keliru karena tidak seperti itu seharusnya. Maka orang-orang jenis semacam ini layam bari tidaklah sepatutnya ya, ayo atau diberi ya, inabatan badal dalam haji karena keterbatasan ilmu mereka. Ini dataran praktek, ya, jangan hanya sekedar TKI. Ini, jangan hanya sekedar TKI. Yang paling ideal eh, kalau mau batal haji ya dia mahasiswa. Artinya talibul ilmi. Kalau tidak ya minimal ya TKI namun TKI yang ngaji. Ya, adapun dia cuma sekedar TKI saja, nah, secara umum asal-asalan. Ya, secara umum asal-asalan. <clears throat> Maka ini sisi ilmu. Demikian juga yang kedua di antara manusia man yakunu inda ilmun. Ada orang yang berilmu, ilmunya baik akan tapi tidak punya amanah. Fatajitu la bima au yaf'aluhu. Maka dia maka Anda jumpai dia tidak peduli dan perhatian dengan ucapannya dan perbuatannya saat menunaikan ibadah mana haji dikarenakan lemahnya amanahnya dan agamanya. Maka orang jenis ini juga tidak sepatutnya diberi ya, diberikan mandat atau yuwakal dijadikan sebagai wakil ya, untuk menunaikan ibadah haji. Sehingga kewajiban orang yang ingin uh, menggantikan atau yunibasaksan fil haji anhu ya, memberikan Eh, mengangkat badal untuk pada seseorang untuk menghajikannya atau menghajikan orang tuanya, hendaklah dia pilih afdulaman yajiduhu. Orang terbaik yang dia bisa temui dari dua sisi. Dari sisi ilmu tentang manasik haji, yang kedua adalah takwa dan amanah. Sehingga dia melaksanakan apa yang diminta darinya dalam bentuk yang paling sempurna. Ini kaidah dan nasihat berkenaan dengan masalah e, batal haji. Jangan e, sembarangan. Namun perhatikan dua unsur ini. Orangnya adalah orang yang berilmu tentang manasik haji, kemudian yang kedua adalah orangnya punya takwa, punya punya agama sehingga menjalankan amanah sebagaimana mestinya. Ini. Maka demikian juga, maka derivatnya kalau ketika itu dititipkan lewat travel, maka juga memperhatikan hal ini. Ya, pengurus travel tersebut adalah orang-orang yang orang-orang yang amanah, orang-orang yang punya takwa. Kemudian dia adalah orang yang dan tidak memberikan badal haji kepada sembahan orang. Namun dia bisa memberikan jaminan bahasanya ya, padahal haji diserahkan pada orang-orang yang memang ya, betul-betul ya, mumpuni, betul-betul berilmu tentang ya, tata cara manasik haji. Wada rojol dan orang yang ditanyakan oleh si penanya yang telah dia berikan badannya mandat untuk menghajikan ibunya. Lantas setelah itu dia dengar, fima ba'du setelah itu kalau dia mengambil batal-batal yang lain. Iya. li ghairihi yang merupakan batal-batal orang lain maka perlu dirinci yang maka perlu dirinci fa'ala fala'ala boleh jadi orang tersebut mengambil batal-batal haji tadi dari yang lain kemudian dia pasang sejumlah orang bukan dirinya yu'adunaha untuk melaksanakannya wa huwa sedangkan dia sendiri melaksanakan haji yang dimandatkan untuknya. Ini. Maka kalau uh, walakin hal ya juzulil insan akan tapi apakah boleh seorang itu melakukan perbuatan semacam ini? Itu apakah boleh bagi seorang untuk mengambil batal dari banyak orang? Batal haji ataukah umrah, kemudian tidak dia sendiri yang melaksanakannya. Namun bal yakiluha namun dia pasrahkan kepada orang lain. Maka e, tentang boleh dan tidaknya tentu tergantung akadnya. E, tentu menimbang akadnya, kesepakatannya. Kalau kesepakatannya saya menyalurkan, nanti saya carikan teman. Maka dia terima 10 orang ya tidak masalah. Karena ngomongnya saya bantu carikan nanti yang bisa membadalkan. Nanti akan saya carikan teman-teman yang siap bersedia dan untuk membadalkan. kalau transaksinya dan akadnya demikian tentu tidak masalah, tidak ada kecurangan. Lain halnya kalau dia katakan nanti saya badalkan. Ngomong demikian ke 10 orang. ngomong ke demikian ke 10 orang. Nanti saya sendiri yang badalkan. ngomong sama orang kedua, nanti saya sendiri yang badalkan. Orang yang ketiga nanti saya sendiri yang batalkan. Realitanya dia cuma eh, batalkan satu orang, sembilan dioper ke eh, disubkan ya, pakai bahasa bisnis eh, ya, disubkan kepada orang lain. Tentu ini penipuan. Tentu ini tidak benar karena ada unsur penipuan. Dan lebih jelek lagi kalau ternyata dia borong semua. Dia bilang saya batalkan, saya batalkan dan Eh, sehingga dia haji untuk satu haji untuk sepuluh orang dan itu ada. Dan itu ada. Dan itu bukan hanya ada, banyak. Banyak mafianya. Dia menerima badal eh, sepuluh orang. Dia menerima badal dari 10 orang. Ya, dan dia itu untuk dia sendiri. Terus gimana pelaksananya? Tawafnya sepuluh kali? Enggak. Ternyata. Tawafnya tetap satu kali. Dia cuma uh, ihramnya ada sepuluh kali. Ya. Masuk ke misalnya Bir Ali, Masjid Bir Ali, ya, kemudian labaika an fulan. Nah, nanti kemudian dia masuk masjid, keluar lagi labaika an fulan. Sampai sepuluh kali. Ya. Namun tawafnya, curangnya tawafnya tidak seperti itu. Nah. nah, tawafnya cuma sekali, sa'inya cuma sekali. Nah. Dan ada orang yang semacam ini, maka ini tentu tidak benar. Ya, maka perlu dirinci kesepakatannya di awal seperti apa. Ini, supaya ini termasuk menipu ataukah tidak. Maka nampaknya yang di yang dibahas oleh uh, beliau di sini ini menipu. Ini bilangnya saya badalkan, saya badalkan. Namun ternyata dioper ke orang lain. Kalau kontrak awalnya ini saya batalkan sendiri, saya batalkan sendiri, saya kerjakan sendiri. Setelah itu ternyata dia sopkan ke orang lain, maka berlakulah jawaban beliau. Fanakulu fil jawab, maka kami katakan untuk kasus semacam ini, inna dalika la yajuzu wa la Tidak boleh dan tidak halal. Dan ini adalah berarti mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Karena sebagian orang memperdagangkan perkara ini. Anda jumpai dia mengambil banyak badal Eh, batal haji dan batal umrah dengan perjanjian di awal annahu walladhi sayakumu biha. Maksudnya dia sendiri yang akan melaksanakannya. Ternyata dia subkan. Ternyata dia pasarkan kepada orang lain si A dan si B. la mimma akhoda huwa. Dengan uh, yang dia berikan kepada temannya itu uang yang kurang dari dia ambil. Ini kurang dari yang dia ambil. Saja misalnya dia nerima uang batal haji 10 juta, maka dia potong 1 juta, 9 eh, juta yang dia serahkan pada temannya, kamu tolong laksanakan badal. Yang bermasalah dari hal ini adalah dia ngomongnya ke orang, saya yang akan laksanakan. Saya yang akan melaksanakan. <clears throat> Dia tidak ngomong kalau dia cuma agent saja, cuma agen saja. Saya akan nyarikan orang-orang. Iya. Ini yang bermasalah tadi, ala annahu walladhi saykumu biha. Dia yang akan jadi pelaksana realnya. Padahal tidak, dia ternyata agen. Nah kalau dia ngomong ke masyarakat, ngomong ke orang, kalau dia lah pelaksana realnya, ternyata dia cuma agen, kemudian iya, dia ngasih kemudian ngambil untuk dia ngambil untuk dirinya, kemudian itu e, baru sisa yang diberikan kepada si pelaksana, maka beliau katakan ini yang tidak halal. Dan ini mengambil harta dengan cara yang batil. Fayaksibu maka dia mendapatkan amwalan harta dengan cara yang batil. Nah, karena dia berikan, ternyata dia serahkan askhasan kepada sejumlah orang yang boleh jadi orang-orang yang membatalkan itu tidak ridho tidak suka, tidak cocok dengan orang yang ya, tidak disenangi oleh orang-orang yang memberikan badannya badal haji ataukah umrah. Fa'alal mar'i maka menjadi kewajiban seorang untuk bertakwa, seorang muslim untuk bertakwa pada Allah Azza wa Jalla berkenaan dengan sikap terhadap saudaranya sama muslim. Dan bertakwa pada Allah terhadap dirinya. Maka jika dia ambil harta semacam ini, maka dia telah mengambilnya dengan cara yang tidak benar Wali anau dan karena dia mendapatkan amanah dari saudara-saudaranya ala dengan perjanjian annahu walladhi yu'ati al-hajj. Dialah pelaksana real haji tersebut atau umrah tersebut. Maka jika kontraknya itu dialah yang akan real menjadi pelaksana, fa inna Maka tidak boleh baginya untuk mensubkannya, menyerahkannya kepada orang lain. Lianna hadal ghair karena orang lain tersebut boleh jadi tidak dicocoki oleh orang yang memberikan kepadanya badal haji ataukah badal umrah. Ya, maka uh, tentu sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu <clears throat> maqati'ul huquq inda syurut. Kepastian hak itu berdasarkan kesepakatan. Ya, maka ini kembali kepada kesepakatan. Kalau dia terus terang, saya cuma agen. Nanti saya akan carikan orang-orang yang kenalan yang terpercaya untuk ini dan dia terima dari 10 orang, ya tidak masalah. Tidak eh, tidak masalah. Kemudian dia sampaikan ya tentu ada biaya keagenan karena dia cari-cari. Tentu tidak masalah. Namun kalau tadi sebagaimana yang dibahas, dia bilangnya sayalah pelaksana. Salah pelaksana real, ternyata enggak, dia bohong. Maka ini tentu menipu. Ternyata dia pasrahkan pada orang lain, tentu ini menipu. Sehingga uang yang dia dapatkan adalah uang yang didapatkan dengan cara yang tidak jujur. Ini cara yang menipu. Maka ini jadi uh, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. <clears throat> Ya, kemudian uh, ada kasus seorang yang sudah sepuh ihram umrah dan tatkala sampai ke Ka'bah ternyata dia tidak mampu mengerjakan rangkaian ibadah umrah. Apa yang harus dia lakukan? Maka jawabannya eh, si kakek tersebut tetap dalam kondisi ihram sampai dia semangat dan punya kemampuan untuk mengerjakannya. Illa kecuali jika dia telah membuat syarat di awalnya indal ihram di awal ihramnya di miqat dengan mengatakan in habasani habisun fa mahalli haisu abas habastani ya Allah jika aku tertahan oleh sesuatu yang menahan maka tempat tahalal maka tempat tahalulku ada tempat di mana engkau menahanku dan ini tidaknya diucapkan, dan ini disarankan diucapkan untuk orang yang khawatir. Jangan-jangan nanti tidak bisa melaksanakan e, kegiatan real umroh. Maka dianjurkan untuk istirahat saat talbiyah pertama di mikot. dengan mengucapkan kalimat semacam ini. In habasani habisun, ya Allah jika aku tertahan oleh sesuatu, maka tempat tahalalku adalah di mana aku tertahan. Ya, maka jika uh, di awal itu sudah istirahat, sudah bikin uh, kalimat pengecualian, maka fa'inno yahillu, maka dia telah tahallul, begitu memang tidak mampu untuk mengerjakan uh, tawaf dan sa'i, ya. begitu dia tidak mampu, maka otomatis dia telah tahallul, wala syai'a alaih dan tidak ada kewajiban apapun untuknya. Ya, tidak ada kewajiban umroh, tidak ada kewajiban tawaf wada. Adapun jika dia tidak mengucapkan kalimat pengecualian. Ya, dan ternyata tidak diharapkan, tidak bisa diharapkan hilangnya faktor penghalang. Ya, maka dia ini namanya uh, muhsor. Ya, namanya orang yang tertahan. Nah, maka muhsor ya, yang dia lakukan fa ya maka dia tahalulkan ganti baju kembali ke baju biasa namun dia punya kewajiban menyembelih fidyah. Ingkana wajidah jika dia adalah orang yang punya kemampuan finansial. Ini dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 196 tentang masalah muhsor. Orang yang tertahan, tidak bisa melaksanakan e, ibadah umroh yang mau dia laksanakan atau ibadah haji yang mau dia laksanakan. Wa atimul hajj wal umrata talillah. Selesaikanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Fa in uhsirtum. Jika kalian terhambat, jika kalian tertahan. Tidak bisa lanjut. mastai minal haji. Maka ada kewajiban menyembelih haji yang memungkinkan ya, menyembelih seekor kambing misalnya. Wala tahliku ru'usakum maka janganlah kalian menggundul rambut kepala kalian hatta ya bulughal hajju mahillah sampai hewan haji itu ya, sampai di tempatnya yaitu tanah haram. Ya, maka dia kirimkan haji ke tanah haram. Setelah itu baru dia boleh gundul. Setelah itu ganti pakaian. Ya potong rambut atau gundul, kemudian ganti pakaian seperti pakaian biasa. Dan Nabi alaihi salatu ketika beliau tertahan mau umrah namun ditahan oleh orang Quraisy di Hudaybiyah. Tertahan untuk menyelesaikan umrah Hudaybiyah. Maka beliau menyembelih haji kemudian tahallul yaitu cukur kemudian baru ganti pakaian. Maka tentang orang yang ya, tertahan tidak bisa melanjutkan rangkaian ibadah haji ataukah umrah yang ingin dia laksanakan. Maka tadi dirinci dengan dua rincian. Yang pertama dia telah istirahat di awal. Telah bikin kalimat pengecualian. Di awal. Ya, saat talbiyah di awal. di Misalnya di Bir Ali. Dia telah labaika umrotan. Setelah itu dia mengatakan. in habasani habisun. Ya Allah, jika aku tertahan oleh satu penahan, maka tahalulku di tempat aku tertahan. Ya, maka orang ini begitu dia tertahan, ya sudah dia tahalul, dia eh, mbak potong rambut. Setelah itu sudah boleh dia ganti pakaian dan seterusnya. Itu kalau eh, ya, kalau dia telah istirahat di awal. Yang kedua, maka tidak ada kewajiban menyembelih hadyu dan yang lainnya. Namun yang kedua dia tidak istirahat di awal. Kemudian dia tertahan. Ini dia tertahan, tidak bisa lanjut. Karena ternyata jatuh sakit. Itu sampai Mekah sakit. Tidak bisa ngapa-ngapain. Ini bahkan harus opnam. Ini. Eh, dan kemudian habis itu kemudian ketemu eh, sudah ketemu jadwal kepulangan tidak eh, ya, mungkin ditunggu lebih lama lagi. Ya, maka uh, maka dia statusnya muhsar, orang yang tertahan. Ya, dia wajib menyembelih haji haji itu adalah binatang yang dihadiahkan untuk tanah haram. Ya, maka dia menyembelih hadiu. ya, anggap saja seekor kambing. Ya, ya, setelah sampai ke tanah haram, ya setelah dia bayarkan, baru dia boleh tahalul dalam pengertian cukur rambut, setelah itu ganti baju. Dalilnya adalah ayat Al-Quran dan uh, praktek Nabi ketika beliau tertahan di Hudaybiyah. Kemudian selanjutnya kembali masalah batal haji. Jika seorang itu menghajikan orang lain biujratin dengan eh, dengan mendapatkan upah. babaknya min hasyai. Lalu ternyata setelah selesai pelaksanaan ibadah haji, itu masih ada uang yang tersisa. Maka bolehkah dia mengambil uang yang tersisa tersebut? Maka jawabannya, jika seorang itu mengambil uang untuk ya, berhaji, dan ternyata uh, uang tersebut lebih dari biaya hajinya, maka tidaklah wajib baginya untuk mengembalikannya kepada yang memberi uang tersebut, kecuali jika yang memberikan itu ikrarnya dalam bahasa Arab hujjah minha. Dan tidak mengatakan hujjah biha. Ini berkenaan dengan bahasa Arab. Ya. Ya, maka jika dia mengatakan hujjah minha, sebagian darinya, pakailah berhaji sebagian darinya. Maka jika ternyata ada yang tersisa lebih dari biaya yang diperlukan, yalzamahu, maka wajib baginya dia kembalikan kepada pemiliknya. Fa insya'a jika dia pemiliknya berkehendak dia bisa memaafkannya. Fa insya'a ya, akhadahu dan jika dia mau jika dia bisa juga mengambilnya. Adapun jika kalimatnya hujjah biha, pakai ini untuk berhaji. Ya. Fa innahu la yalzamuhu maka tidak wajib baginya untuk mengembalikan sedikit pun jika ada yang tersisa kecuali jika yang memberinya adalah seorang yang tidak tahu perkara haji. Dia mengira bahasanya ibadah haji, ya takalab itu memerlukan e, masari pengeluaran yang sangat banyak sekali. Maka dia berikan kepada orang yang dia minta untuk jadi <clears throat> pembatal tersebut. Dia berikan uang dalam jumlah yang sangat besar. Ala gharatihi karena dia terkecoh Wa adami ma'rifati dan karena dia tidak tahu berapa biaya normalnya, wajarnya. Maka dalam kondisi ini sebenarnya maka kewajiban si pembatal untuk menjelaskan. Hmm. Dengan mengatakan saya berhaji perlu biaya sekian dan sekian. Dan uang yang Anda berikan jauh lebih banyak daripada yang menjadi yang semestinya. Nih. Maka ketika telah dijelaskan ternyata dia longgar, bersama dan e, e, tole, toleran, kemudian ya sudah dipakai saja tidak apa-apa mas. Fala haroja maka tentu tidak mengapa. <coughs> Ya. Maka uh, ya, maka di antara pelajaran pokoknya adalah yeah, ketika seorang itu memberi biaya batal haji dalam jumlah yang besar karena dia tidak tahu. Maka beliau katakan perlu dijelaskan. Ya, bahasanya gambaran biaya badal haji itu begini, begini, begini. Ya, biayanya begini-begini, nanti realnya habis sekian untuk makannya, untuk ininya, transportasinya, dan sebagainya. Tetek bengeknya sekian-sekian, nanti akan tersisa sekian. Ya, kalau kemudian dia mengapa aja, tidak apa-apa, ya hidup-hidup eh, eh, uh, uh, itu adalah uang terima kasih setelah akan nanti tolong dan dibantu, ya maka itu halal. Kemudian jika seorang anak berumrah untuk bapaknya, maka bolehkah dia berdoa untuk dirinya sendiri? Jawabannya boleh baginya untuk berdoa untuk dirinya sendiri dalam umrah semacam ini. Demikian juga mendoakan bapaknya dan mendoakan kaum muslimin yang dia inginkan. Karena maksud dari badal umrah adalah ayat dia bi'af'alil umrah. Dia melakukan kegiatan umrah untuk orang yang dia maksudkan. Adapun masalah doa, maka doa bukanlah bagian dari rukun umrah, bukan pula syarat dalam umrah. Maka dia boleh doa untuk dirinya, waliman kanat lauhatil umrah, dan orang yang mau dia badalkan umrahnya, dan boleh juga doa untuk seluruh kaum muslimin. Kemudian masih tentang masalah badal haji dan umrah, apa hukum membadalkan haji dan umrah? Ya, maka penjelasannya memberikan mandat kepada orang lain untuk menghajikan seseorang itu tidak lepas dari dua rincian. Yang pertama, ini adalah badal ya, haji yang wajib. Ini. Kemudian yang kedua, badal haji yang sunnah. Ini. Ini haji yang pertama untuk orang tersebut ataukah haji yang kedua dan ketiga untuk orang tersebut. Maka jika ini adalah haji yang wajib. Maka jika haji ini haji yang wajib, maka tidak boleh bagi seorang muslim memberikan mandat kepada orang lain untuk menghajikan dirinya ataukah mengumpulkan dirinya. Illa kecuali jika memang orang yang mau membatalkan itu tidak Layatamakan binabsihi. Dia tidak memungkinkan ya, dengan dirinya, dia tidak memungkinkan sendiri sampai ke Ka'bah. Boleh jadi karena sakit yang terus menerus yang tidak bisa diharapkan hilangnya. Atau karena sudah tua renta dan semacam itu. Adapun jika dia adalah memiliki penghalang yang diharapkan hilangnya. Adapun jika bisa diharapkan hilangnya penyakit tersebut, maka nunggu sampai Allah berikan padanya kesembuhan. Setelah itu berkat haji sendiri. Ya, maka jika seorang itu tidak memiliki faktor penghalang untuk pergi haji, bahkan dia mampu untuk berhaji sendiri, tidak halal alias tidak boleh, dia pasrah kepada orang lain untuk menunaikan manasik untuk dirinya. Karena dia sendirilah yang dituntut untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah saksian secara langsung. Sebagaimana firman Allah, walillahi ala nasi, kewajiban manusia untuk berhaji. Ya. Fal ibadat, maka yang namanya ibadah, yang jadi maksud dari ibadah adalah seorang itu secara langsung sendiri mengerjakannya. Sehingga terwujud baginya ta'abud penghambaan dan penghinaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan satu hal yang telah diketahui, jika pasrah kepada orang lain, maka makna yang agung ini tidaklah terwujud. Yaitu dia sendiri yang merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan untuk merendah dan e, kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah makna yang min ajlihi syariat ala ibadat. Ibadah itu disyariatkan untuk mewujudkan hal itu. <clears throat> Ya, maka ini <clears throat> berkenaan dengan badal haji yang wajib. <clears throat> maka jika orangnya itu mampu pergi sendiri tidak boleh badal. Tidak boleh dipasrahkan kepada orang lain. Harus dia yang ya, yang berangkat sendiri dan melaksanakannya. <clears throat> Jika dia punya alasan sakit, ya, maka ketika sakitnya sakit yang masih bisa diharapkan sembuhnya, itu setahun atau tidak apa-apa. Setahun, dua tahun, tiga tahun setelah itu sembuh, kemudian berangkat. Itu kalau <clears throat> eh, dia mampu. Jika tidak mampu karena sakit yang menaun atau karena sudah tua renta, nah itu baru boleh eh, dan dia mampu secara finansial. Namun fisik tidak mampu karena tua renta atau karena <clears throat> eh, tua renta atau karena sakit yang menaun, apa nah, boleh dia badan. Dan bukalah kemudian uh, dan bukalah kemudian termasuk alasan uh, untuk badal nah, takut naik pesawat. Yeah. Nah, ada orang yang uh, nyampaikan ke saya dia mau uh, dia membatalkan keluarganya. Ya, uh, saya tanya kenapa dibatalkan? Ini tante saya itu takut naik pesawat. Ini punya ketakutan naik pesawat. Wah, kalau ketakutan naik pesawat itu bukan utuh untuk dibadalkan. Ini, maka kalau alasannya cuma sekedar takut naik pesawat, itu bukan utuh untuk dibadalkan. Ini, yang jadi utuh untuk bisa dibadalkan adalah tidak mampu secara fisik sampai ke sana. Ini, tidak mampu secara fisik sampai ke sana, padahal dia mampu secara finansial. <clears throat> nah. Ini <clears throat> ini padahal uh, haji yang wajib. Amma idza kana al muwakkilu adapun jika orang yang mau yang ngasih mandat untuk dibadalkan itu telah melaksanakan haji yang wajib. Kemudian dia ingin supaya ada orang yang membatalkan dirinya untuk haji dan umroh yang sunnah. Fa inna fi dzalika khilafan baina ahli ilmi. Maka ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, saya sudah Eh, menunaikan haji yang wajib. Kemudian tahun ini saya ingin nyuruh orang, saya bayar orang, nyuruh orang untuk ya, membatalkan untuk saya haji yang kedua. Haji sunnah misalnya. Maka ulama berselisih pendapat boleh dan tidaknya. Ada dua pendapat, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Wal akrabu indi, pendapat yang paling dekat dengan kebenaran menurutku adalah terlarang. Tidak boleh bagi siapapun untuk e, pasrah kepada orang lain untuk menghajikannya atau mengumrohkannya jika itu sunnah. Jika itu umroh sunnah atau haji sunnah. Karena hukum asal ibadah itu dilakukan secara langsung oleh orangnya. Ini sebagaimana tidak boleh bagi seorang itu untuk ayo wakilah pasrah kepada orang lain untuk mempuasakannya. Padahal seandainya dia meninggal dan punya utang puasa yang fardu, maka boleh keluarganya untuk berpuasa bagi dirinya. Maka demikian juga haji. Maka alasan beliau haji dikiaskan dengan masalah puasa. Dan haji adalah ibadah yang dilaksanakan oleh seseorang dengan badannya dan bukan ibadah harta. Yang maksud dan tujuannya adalah memberikan manfaat pada orang lain karena ibadatan badan niatan maka jika itu adalah ibadah badan, yang seorang itu melaksanakannya dengan badannya, maka tidak sah jika dilakukan oleh orang lain, kecuali dalam perkara yang dikecualikan oleh dalil. Ulam tarid as-sunnatu dan tidak terdapat dalil tentang hajinya seseorang untuk orang lain, manakala hajinya adalah haji sunnah. Dan pendapat ini yaitu melarang adalah salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad punya dua pendapat, satu membolehkan dan satu melarang. Akni itu pendapat bahasanya tidaklah sah pasrah kepada orang lain untuk melakukan ibadah sunnah atau umrah sunnah. Baik orang yang pasrah ini itu mampu ataukah tidak mampu. Dan jika kita, kami katakan dan jika kami katakan dengan pendapat ini, jadilah dengan pendapat ini memberi motivasi kepada orang-orang kaya dan mampu untuk berhaji biang fusihim secara langsung. Karena sebagian orang itu sebagian orang-orang kaya di Saudi berlalu padanya tahun yang sangat banyak dia tidak pernah pergi ke Mekah. Iktimadan ala annahu yuwakilu man yuhaji anhu karena dia pas, e, mengandalkan kalau dia sudah pasrah kepada orang lain untuk menghajikannya setiap tahunnya. Maka hilang darinya pesan yang dikarenakan la yang karena pesan tersebut yaitu penghambaan haji itu disyariatkan berdasarkan eh, anggapan dengan asumsi kalau dia telah pasrah kepada orang lain yang menghajikannya. Ya, maka eh, tadi disinggung satu fenomena di masyarakat sebagian masyarakat Saudi. Ya, eh, bahasanya sebagian mereka ya, jarang kemudian tidak pernah bertahun-tahun tidak pernah ke Mekah Cukup kemudian ngasih orang, bayar orang. Tolong hajikan saya. Ini, tolong hajikan saya, tolong umrohkan saya. Dia sendiri gak berangkat. Cukup bayar merasa cukup bayar orang. mungkin ini satu hal yang ya, tidak disepakati oleh Syekh Muthamin. meskipun beliau katakan ada perselisihan dalam masalah ini. Bahkan sebagian orang di Arab Saudi sendiri, eh, itu sebagian mereka belum pernah berhaji. Sama sekali. Dan alasannya karena Takut ngeri. Takut dan ngeri, wajib itu orang masuk kali, orang berdesak-desakan. Ya. Sehingga dia, meskipun dia tinggal di Saudi, punya duit dan seterusnya, tidak berangkat haji. Alasannya karena kekhawatiran lihat di televisi orang kok ini, demikian terlalu banyaknya. Sebagian ada demikian. Ya, kemudian selanjutnya adalah eh, apakah diperbolehkan mengumrohkan orang yang telah meninggal dunia? Jawabannya diperbolehkan mengumrohkan orang yang telah meninggal dunia sebagaimana diperbolehkan menghajikan orang yang telah meninggal dunia. Sebagaimana diperbolehkan mentawafkan orang yang telah meninggal dunia. Bahkan semua amal saleh boleh diniatkan untuk orang yang telah meninggal dunia. Sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimallahu taala beliau eh, berpendapat kalau kurbatin fa'alaha setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang dan dia jadikan ganjarannya untuk orang yang telah orang yang masih hidup ataupun orang yang telah meninggal dunia yang dia itu muslim itu manfaat dan sampai akan tetapi mendoakan orang yang meninggal dunia itu yang lebih baik daripada kirim pahala untuk orang yang telah meninggal dunia dalil lebih baiknya adalah perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam jika manusia meninggal dunia, putuslah e, kesempatannya untuk melakukan amal ibadah kecuali dari tiga hal. Salah satunya awalatin salihin yata'ulahu. Atau anak yang salah yang mendoakannya. Sisi pendalilannya, sisi pendalilan dari hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan atau anak soleh yang beribadah untuk orang tua yang telah meninggal dunia atau baca Quran untuk orang tua yang telah meninggal dunia atau sholat untuk orang tua yang meninggal dunia atau berumrah atau puasa untuk orang yang telah meninggal dunia atau semacam itu. Padahal hadis ini dalam konteks amal. Maka hadis ini sedang membicarakan tentang amal yang terputus gara-gara kematian. Maka jika yang diperintahkan dari seorang itu adalah beramal untuk bapaknya dan ibunya, niscaya yang akan Nabi katakan adalah anak soleh yang beramal untuk orang tuanya. Meskipun seandainya seorang anak itu melakukan satu amal soleh, kemudian dia hadiahkan pahalanya untuk salah satu kaum muslimin, maka itu satu hal yang diperbolehkan. Ya, maka pendapat Syekh Ibnu dalam masalah ini ya, saya kira adalah termasuk pendapat yang paling uh, moderat dan paling pertengahan dalam masalah ini. Tentang masalah hukum kirim-kirim pahala. ini pahala amal. Baik uh, baik itu adalah baca Quran, sholat, puasa, dan yang lainnya. Zikir dan sebagainya. ini Maka kalau kesimpulan beliau Eh, perbuatan semacam ini beramal dan diniatkan pahalanya untuk orang lain yang telah meninggal dunia, eh, tindakan semacam ini kalau saya Muslimin boleh namun tidak disarankan. Boleh namun tidak disarankan. Untuk orang yang, orang yang meninggal dunia yang lebih disarankan itu adalah doa. Bukan eh, baca Quran untuk mayit, kemudian sholat duha untuk mayit, bukan puasa Senin Kemis untuk mayit, bukan umroh untuk mayit dan seterusnya. Namun yang lebih baik adalah e, doa. Meskipun seandainya orang melakukannya maka tidak dilarang. Jadi kalau beliau jais namun laisa bi afdal. Satu hal yang diperbolehkan namun laisa matluban, bukan satu hal yang diperintahkan. Dan tentu sebagaimana telah diketahui bahasanya ulama berselisih pendapat tentang uh, apakah ganjaran itu ya, ganjaran yang uh, hadiah pahala amal yang dikirimkan kepada orang yang telah meninggal dunia itu sampai dan manfaat ataukah tidak. Maka ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Tadi telah disinggung pendapat Imam Ahmad semua amal sampai. Semua amal itu sampai. Itu mendapat Imam Ahmad. Mau zikir, mau sholat duha, mau sholat rawatib, mau puasa, Senin kemis, mau kemudian sedekah, mau kemudian umrah, mau mau baca Quran, ya, mau Al-Fatihah, mau surat Al-Baqarah, mau surat Ali Imran. Ya. Ya, semua amal. Itu bisa uh, dikirimkan uh, ganjarannya eh, diniatkan untuk orang yang telah meninggal dunia. Semua amal. Kullu kurbatin fa'alaha al-insan. Semua amal kebajikan yang dilakukan oleh seseorang dan diniatkan untuk orang yang telah meninggal dunia. Misalnya umrah. Ya, umroh untuk mayit. Maka ya, maka itu sampai dan manfaat. Ya, itu pendapat Imam Ahmad. Ya, di sisi yang lain ya, ya ada pendapat Alimah Musyafi'i yang mengatakan tidak sampai kecuali yang berdalil. Ya, tidak sampai dikirim kirim ganjaran pahala amal itu tidak sampai kecuali yang berdalil. Ya, kalau tidak berdalil maka tidak sampai. Kalau yang tidak berdalil maka tidak sampai. Ya, dan yang berdalil itu cuma empat saja. Ya, doa, sedekah, puasa, kemudian haji atau umrah. <clears throat> Selain itu ya, maka uh, sholat duha untuk mayit, dikir untuk mayit, dan seterusnya tidak sampai. <clears throat> Itu pendapat Al-Imam Syafi'i. Ya, kemudian uh, disepakati juga oleh Ibnu Kathir syafii Ya, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Dan ini pendapat yang juga dipilih oleh Al-Albani di Ahkamul Janaiz. Ya. Adapun Ibnu Taimiyah beliau punya dua pendapat dalam masalah ini. Jadi satu tempat beliau sebagaimana madhabnya dan imam madhabnya itu Imam Ahmad mengatakan sampai semuanya bisa ya, dan di tempat yang lain beliau mengatakan tidak sampai kecuali yang berdalil. Dan dari dari dua pendapat ini kemudian kita jumpai pendapat Ibn Ibnu yang mencoba menengahi. Yang mencoba menengahi. Mengatakan ya, boleh sampai manfaat namun tidak disarankan. tidak disarankan. Ya, maka ketika maka berdasarkan penjelasan ini maka boleh saja seorang anak atau bukan anak dia habis maghrib kemudian mojok baca eh, surat kemudian atau dia baca Al-Quran dia niatkan untuk orang tuanya atau seorang kemudian duduk kemudian dia berpikir dengan niat ganjarannya untuk kakeknya yang telah meninggal dunia dan seterusnya iya. Iya, maka satu eh, maka berkenaan dengan masalah kirim ganjaran amal sampai ataukah tidak itu masalah khilafiyah istihadiyah. Wajib bagi seorang setiap muslim untuk uh, lapang dada dalam masalah ini. Boleh saja dia mengambil satu pendapat tanpa mencela pendapat yang lain. Ini, nah, namun uh, namun yang uh, namun yang kita maksudkan itu tidak dikaitkan dengan ritual-ritual yang lain. Ini, tidak dikaitkan dengan ritual-ritual yang lain untuk kirimkan jaran Al-Fatihah maka harus begini dulu, harus begini dulu, harus di waktu tertentu. Nah ini babnya berbeda. Kalau cuma sekedar uh, eh, amba, amal ibadah yang mutlak, kapan dia ingin, kapan dia mau, maka itu masalah uh, yang diperselisihkan di antara para ulama, masalah istihadiyah eh, ya, di, kalangan, di kalangan para ulama, maka wajib saling menghormati. Non ingat tidak tidak dikaitkan dengan uh, paket tertentu, rangkaian tertentu, waktu tertentu dan yang lainnya. Bedakan dua hal ini. Bedakan antara dua hal ini, yaitu kegiatan pengiriman uh, beramal yang pahalanya dikirimkan orang, orang yang telah meninggal dunia dalam konteks paket tertentu, di waktu tertentu atau urutan tertentu, tata cara tertentu dengan yang bebas, yang mutlak, kapan pingin ya duduk kemudian baca Quran niat eh, pahalanya untuk mayit maka dua ini bedakan kalau masalah yang kalau poin yang kedua itu satu hal yang diperselisihkan di antara para ulama wajib saling menghormati dalam masalah ini dan dan pendapat yang paling bagus adalah pendapat Syaikh Muslimin yaitu itu boleh namun tidak diperintahkan. Ya Yajus namun laisa bimatlubin. Bukan satu hal yang diperintahkan. Ya demikian yang kita bahas, kita bahas kita kaji sembatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagaimana biasa silakan jika ada pertanyaan. Eh, batal badal sholat untuk yang uh, tertinggal yang di karena sakit satu hal yang tidak dituntunkan. ya, Satu hal yang tidak dituntunkan. Namun kalau kalau orang itu anak itu mau tadi apa dia eh, melakukan sholat sunnah niatnya ganjarannya pahalanya untuk mayit untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia maka boleh sebagaimana pendapat Imam Ahmad. Hmm? kalau dia menggantikan kewajiban eh, kewajiban orang tuanya yang harusnya mengerjakan satu sholat, sholat maghrib misalnya, kemudian di hari itu yang tidak dia kerjakan, maka ini satu hal yang tidak dituntunkan. Karena sholat harus dikerjakan sendiri, kewajiban personal. Bolehkah menggabungkan niat untuk diri sendiri e, juga untuk diri sendiri ketika badal haji untuk orang lain? Jawabnya tidak boleh. e, Orang yang membatalkan pertama dia harus sudah menunaikan haji yang wajib atau umroh yang wajib. Terus setelah itu dia boleh membatalkan. Jadi itu murni untuk orang lain, tidak untuk orang lain dan dirinya. Apabila mengasuh keponakan, apakah termasuk dalam keutamaan awaladin solihin yada'ulahu? Atau hanya untuk orang tua kandung saja? Hadis tersebut untuk orang tua kandung saja. Adapun jika dia mengasuh keponakan, kemudian mendidiknya, mengajarinya, memberikan pengarahan, arahan-arahan yang baik, menasihatinya, membimbingnya, ya, maka dia termasuk au ilmin yuntafa'ubihi atau ilmin yang tafobi mengajarkan ilmu yang e, bisa dia dapatkan manfaatnya e, setelah dia meninggal dunia karena diamalkan oleh keponakannya. Dia mengasuh keponakannya kemudian dialah yang mengajari keponakannya untuk sholat, untuk mengajari wudhu, mengajari sholat, mengajari baca Quran dan seterusnya. Maka itu maksudnya di bab atau ilmin yuntafa'u bihi. Maka meskipun dia telah meninggal dunia, maka setiap kali keponakannya ini sholat, dia dapat pahala. Karena dia yang ngajari. Setiap kali anaknya ini baca Quran, orang ini baca Quran, maka dia dapat pahala karena dia yang ngajari dan seterusnya. Apakah benar amal kebaikan anak kecil yang belum balik pahalanya untuk orang tuanya? Tidak benar. Ya. Orang tuanya dapat pahala ketika anak kecil tersebut melakukan amal kebaikan, pahala mendidik pahala mendidik. Adapun pahala amal maka untuk si anak kecil dengan syarat dia sudah tamyiz. Maka jika anak itu sudah tamyiz, sudah tujuh tahun, sudah genap tujuh tahun mau masuk tahun ke delapan, <clears throat> maka jika dia melakukan amal soleh, sholat dan yang lainnya, maka pahalanya untuk dia dengan status pahala sunnah. Dan orang tuanya juga mendapatkan pahala, namun pahala Eh, pala mendidik, pahala mengarahkan dan seterusnya. Membuat cerita rekaan dengan tokoh benda-benda yang disifati dengan sifat manusia bisa bicara dan yang lain eh, apakah ini termasuk sihir? Enggak, ini termasuk fiksi bukan sihir. Biasanya ceritanya disertai ilustrasi benda yang diberi mata untuk mendukung cerita yang dibuat. Apabila tidak diperbolehkan, apakah membacakannya untuk anaknya juga tidak boleh. E, benda misalnya pulpen atau apa mobil kemudian uh, ma, diberi kesan kalau dia bisa jalan, bisa ngomong dan sebagainya, itu gambar yang boleh. Gambar yang boleh. Maka ya, boleh saja seorang terbuat gambar, kemudian mobil yang kemudian bisa ngomong ada mulutnya, pulpen yang ada mulutnya, eh, itu tidak termasuk menggambar makhluk, eh, menggambar hewan ataukah manusia yang terlarang. Kemudian adapun tentang cerita fiksinya maka jika dia edukatif, manfaat, eh, mengandung muatan konten yang baik dan manfaat, hukumnya juga boleh. Jika orang tua tidak mampu secara finansial, tapi ada anak yang kuliah di Arab Saudi, dia bisa pergi haji atau ke umroh, bolehkah anak ini membatalkan haji atau umroh orang tuanya? Kalau boleh maka boleh. Namun tidak wajib. Karena haji tidak wajib untuk orang tuanya dan umroh tidak wajib untuk orang tuanya. Nah. <clears throat> Bolehkah pihak ketiga melakukan merubah jasa perjalanan haji? Ya, merubah hanya boleh untuk benda, untuk barang, untuk jasa, maka ya, maka itu satu hal yang tidak diperbolehkan. <clears throat> merubah eh, ini hanya boleh untuk benda, untuk barang. <clears throat> Kalau untuk jasa maka itu real cuma ngutangi saja dan tidak e, tidak kemudian ada karena bahaya yang boleh itu statusnya kulaan. Kulaan, beli barang, ada orang yang pesan cari barang, dan kita carikan, setelah dapat kemudian kita kasih tawaran. Ya, jadi mau beli yang kemarin dipesan ataukah tidak. Ya, maka e, bahaya yang diperbolehkan ada proses kulaan dan untuk uh, untuk jasa misalnya umrohnya maka tidak perlu ada kulaan semacam itu tidak perlu ada uh, kulaan semacam itu maka merubah di sini satu hal yang tidak pada tempatnya dan hakikat yang terjadi adalah ngutangi dan jika itu lebih banyak uh, nanti pengembaliannya lebih banyak maka yang terjadi adalah ngutangi dalam bentuk riba Apabila bersedekah atau korban untuk mayit, apakah juga dapat pahala? <clears throat> Sedekah untuk mayit itu berpahala. Dan kata An-Nawawi itu ijma ulama Islam. <clears throat> Adapun korban untuk mayit, eh, maka ulama berselisih pendapat. Eh, ulama berselisih pendapat. <clears throat> Di antara akar permasalahannya, eh, korban untuk mayit itu termasuk dalam bab sedekah untuk mayit ataukah bukan. Ya, maka ulama perselisih pendapat di pendapat yang uh, pendapat yang paling tepat ini pendapat Syafi'iyah melarang korban khusus untuk mayit. ini uh, saya kemudian beli dua ekor kambing, satu kambing ini untuk korban untuk saya, kemudian kambing yang kedua untuk korban atas nama simbah saya yang telah meninggal dunia. Kambing khusus untuk orang yang Eh, hewan khusus, hewan korban khusus untuk orang yang telah meninggal dunia. Itu eh, tidak manfaat, tidak sah sebagai korban menurut madhab syafi'i. Lain hanya dengan madhab hambali yang membolehkannya. Maka korban khusus untuk mayat, syafi'iyah itu melarangnya, mengatakan tidak sah, Hanabilah membolehkannya. Dan pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, itu sebagaimana yang dipilih oleh Syekh Muthamin rahimahullah taala Eh, hewan kurban khusus untuk mayit eh, itu tidak manfaat dan tidak dituntunkan. Sebagaimana pendapat Syafi'iyah. Ya, bibik saya terkena gangguan jin, seluruh tubuhnya sakit semua, kakinya juga sakit, padahal tahun depan akan berangkat haji. Ya, maka ini tinggal beberapa bulan, ya. maka tentu perlu intens untuk uh, berobat, dan yang pokok itu adalah kemauan dari uh, orang tersebut dalam hal ini bibi untuk uh, sembuh dan berobat. Dan uh, tentu perlu banyak-banyak merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, membalas kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah asy-Syafi. Dialah yang memiliki kesembuhan. Ada haji reguler dan ada haji khusus, manakah yang lebih afdol? Haji khusus yang lebih afdol. Kenapa? Karena e, secara umum lebih bersih dari riba. Nah haji reguler, yaitu e, sebagian biaya untuk hotel dan sebagainya, itu dari bunga. E, bunga dari uang yang disetorkan ke rekening e, Menteri Agama, nanti tentu dibungakan, Eh, bunganya itu yang dipakai untuk ya, bunganya itu yang dipakai untuk biaya sebagian hotel sehingga eh, biaya ONH itu bisa murah cuma 35 340 juta per eh, setiap tahunnya. Di angka itu gesernya bergeraknya di situ 34 ya, 35. Kenapa? Karena apa namanya? karena pemanfaatan uang bunga. Karena pemanfaatan uang bunga untuk biaya hotel, biaya bis, dan sebagainya. Adapun kalau orang haji khusus maka seluruhnya duit dia sendiri. Murni duit sendiri. Sendiri kalau itu duit yang halal ya sudah maka itu murni uang yang halal. Maka bagi orang yang punya kemampuan maka haji eh, haji khusus haji plus itu jauh lebih baik dari sisi ini. Eh, kakek saya berniat haji dan telah masuk daftar tunggu namun meninggal dunia sebelum haji ditunaikan. Apakah kami sebagai keluarga wajib membatalkan hajinya. Jika beliau punya kemampuan secara finansial, beliau telah uh, surutul wujubil haj, lengkap eh, syarat wajib haji untuk dirinya, maka wajib dibatalkan. dibadalkan. Bahkan itu yang lebih ditunaikan terlebih dahulu sebelum bagi waris. Itu diambilkan terlebih dahulu untuk membatalkan kakek. Baru eh, utang-utang uh, yang lain dan dan sebagainya. Baru setelah itu ada bagi waris. Bolehkah berhaji menggunakan harta warisan dari orang tua yang merupakan pegawai pajak? Karena semasa hidup orang tua belum paham riba. Pertama, de, sisi bermasalah dari pajak itu bukan karena riba. Bukan karena riba. E, riba itu sederhananya konteksnya utang piutang. E, namun, e, yang bermasalah dari pajak itu adalah mengambil harta orang lain tanpa alasan. Tidak ada alasan, kemudian ini tanah-tanah sendiri, rumah-rumah sendiri, kamu harus bayar. Sekian. Ini yang eh, dan apa alasan bayarnya? Tidak ada alasannya. Bukan sewa menyewa, bukan jual beli, bukan ini. Maka itu yang bermasalah dari dari pajak. <clears throat> bukan karena riba. Maka redaksi pertanyaan tadi menunjukkan kalau penanya mengira kalau itu berkenaan dengan riba dan ini dan ini dan ini dan ini satu hal yang tidak benar. Babnya bukan itu. Riba itu bukan satu-satunya bab untuk terlarangnya harta. Untuk haramnya harta. Hmm. <clears throat> ya, uh, maka kalau harta warisan tersebut, harta yang bercampur, maka nanti perlu dilihat apakah harta itu adalah harta yang murni, ya, murni harta yang haram, ataukah harta yang bercampur kalau harta yang kalau harta tersebut adalah harta yang bercampur maka menerimanya maka pendapat yang paling tepat dalam masalah ini adalah syafi'iyah yang mengatakan bahasanya menerima dan berhubungan dengan orang yang hartanya bercampur eh, interaksi dengannya hukumnya makro dan kemakruhan itu bertambah semakin besar persentase yang haram dalam campuran tersebut semakin banyak campurannya maka semakin makruhnya semakin besar sampai mendekati haram misalnya harta haramnya itu 90 persen. Halalnya cuma 10 persen atau haramnya 95 persen. Maka ini haram yang ini makruh yang mendekati haram. Karena kemakruhannya 95 persen. Nah, eh, sudah hampir eh, habis eh, eh, sisi makruhnya menuju titik haram. Itu jika harta itu harta yang bercampur. Namun jika harta itu adalah murni adalah harta yang uh, harta yang haram, ya, murni 100% seluruhnya dari harta yang haram, maka Syafi'iyah kemudian eh, dan yang lainnya mengatakan tidak boleh uh, diterima oleh seorang muslim. Jika harta tersebut adalah 100% harta yang haram. Saya sudah bersuami karena orang tua yang membiayai seluruh biaya eh, eh, gimana ini? Eh, karena orang tua yang membiayai seluruh biaya termasuk biaya suami emak. Eh, kami sekeluarga akan umrah. Apa nasihat Ustaz untuk saya yang sudah bersuami? Karena orang tua yang membiayai seluruh biaya termasuk biaya suami. Mungkin biaya umrah. Jika ada permintaan dari orang tua yang bertepatan dengan permintaan suami. Siapa yang harus saya dahulukan? Ya kalau tidak bisa dikompromikan maka tetap suami yang didahulukan. <clears throat> ya, tetap suami yang harus didahulukan dan orang tua harus orang tua yang uh, memaksa supaya dia yang harus didahulukan dan menuntut agar anak perempuannya mendahulukan orang tuanya daripada suaminya Kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dia orang tua yang zalim. Dia, orang tua yang zalim. <clears throat> Maka kalau tidak bisa dikompromikan, eh, maka yang yang lebih didahulukan eh, bagi seorang istri adalah mendahulukan ketaatan kepada suaminya. Ya, demikian yang kita bahas kita kasih kesempatan pagi hari ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam Rida'ana alhamdulillahirabbil alamin.